kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita hidayah dan rahmatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah al-istiqomah, maknaha, hakikatuha, wa manzilatuha, wa fadluha. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang masalah istiqomah. Apa arti istiqomah? Kemudian, apa hakikatnya? cakupan yang dimaksud dengan istiqomah. Kemudian berkaitan dengan kedudukannya, kemudian berkaitan dengan keutamaannya, kemudian termasuk di dalamnya berkaitan apa saja yang bisa mendukung kepada seseorang di mana seseorang bisa untuk beristiqomah. Istiqomah yang kita akan bahas ini kedudukannya telah dijelaskan oleh para ulama di mana Al-Imam Ibnu Taimiyah telah mengatakan a'bamu karamah yakni lusumu ta'ah al-istiqomah di mana Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah mengatakan bahwa karamah yang paling tinggi karamah yang paling agung itu bukan dari sisi bahwa seseorang memiliki hawarikul adah. Artinya hawarikul adah itu memiliki sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Tetapi karomah yang paling tinggi adalah luzumul istiqomah atau yang dinamakan dengan luzumul to'ah. wahiyal istiqomah Lalu berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, "A'bamu karomati luzumul istiqomah." Bahwa karomah yang paling tinggi adalah tetapnya seseorang dalam sifat yaitu istiqomah. Dan ini adalah satu <clears throat> menzilah kedudukan dari istiqomah. Wal istiqomatu manzilatun min manazilil ibadah. Istiqomah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim juga adalah merupakan manzilah di antara manzilah ibadah. Di mana Imam Ibnu Qayyim telah menyusun kitab dalam penjelasan satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu kitab yang berjudul Madarijus Salikin dalam tiga jilid maka beliau menyebutkan salah satu dari kandungan hakikat ibadah dan merupakan bagian dari manzilah ibadah adalah al-istiqomah. Wal istiqomatu aidan minal iman. <coughs> istiqomah pun adalah merupakan bagian dari iman. Qad qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Mana dalam ayat ini menjelaskan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar tetap teguh berjalan di atas kebenaran sebagaimana diperintahkan sebagaimana diperintahkan kepada kamu maka ini istiqomah adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama yang mulia ini di mana istiqomah adalah merupakan Karomah yang paling agung dan merupakan menzilah di antara menzilah ibadah dan ia adalah merupakan bagian dari iman dan merupakan hakikat iman <coughs> dan merupakan juga tuntutan dari iman. Kalau Allah Ta'ala Innalladzina qalu rabbunallah tsumma Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, tsumma Lalu mereka bersifat teguh, lurus. Maka ini jelas ya, kedudukan istiqomah. Kita akan bahas tentang makna istiqomah hakikatnya. Yang berkaitan dengan madatul istiqomah. Ruang lingkup hakikat istiqomah. Yang pertama kita akan jelaskan tentang makna istiqomah. Berkata Rogib ketika menjelaskan istiqomah qala istiqomatul insan ay luzumuhu liman hajil mustaqim arti dari istiqomah kata beliau adalah tetapnya seseorang teguhnya seseorang dalam manhaj yang lurus. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innaladzina qalu rabbunallah Allah <clears throat> Al-Imam Al-Qurtubi berkata, al istiqomatu hiya al-istimraru ala jihatin wahidatin min ghairi akhdi fi jihatil yamini wasyimal. Istiqomah adalah terus menerusnya seseorang berada dalam satu keadaan. Berada dalam satu arah. Di mana ia tidak mengambil arah kanan dan arah kiri. Lurus teguh tegak. Berkata Imam Ibnul Qayyim dan menukil ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala al istiqomah antas taqima 'alal amri wa nahyik. Yang dimaksud dengan istiqomah, tetapnya seseorang pada perintah, dan tetapnya seseorang dalam menjauhi larangan Allah. <coughs> Maka ini salah satu makna dari istiqomah. qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lama su'ila an makna al-istiqamah qala alla tusyrika billah Al-Imam Abu Bakar Siddiq pernah ditanya tentang hakikat istiqomah. Maka beliau mengatakan, agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wal istiqomah, maknaha ay al istiqomah tu ala tauhid <coughs> Maka yang dimaksud dengan istiqomah adalah istiqomah di atas tauhid. Di mana seseorang tetap teguh di atas tauhid. Waqala aidan Utsman ibnu Affan al-istiqomah ikhlasul amali lillah. Istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah. Waqala Ali bin Abi Talib al istiqomah adaul faraid. Yang dimaksud dengan istiqomah adalah menunaikan perkara-perkara yang dipardukan. Berkata Imam Hasanul Basri, al-istiqomah ay istaqamu ala amrillah fa'amalu bi ta'atihi wajtanabu maksiatahu yang dimaksud dengan istiqomah adalah teguh tetap dalam perintah Allah. Yang mana perintah Allah ada dua. Yaitu perintah untuk mengadakan, perintah untuk menjauhi. Maka apabila perintah itu untuk mengadakan maka mentaatinya dan mengamalkannya. Dan apabila larangan maka menjauhinya. Qala Mujahid ay istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah hatta lahiku billah. Istiqomah adalah teguh di atas kalimat la ilaha illallah sampai datangnya kematian bertemu dengan Allah kota ada Ibnu Diama Abdul Khattab Sadusi dia mengatakan al istiqomah tu ay al istiqomah ala taatillah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Waqala al Imam Rabi Ibnu Khushay Ibnu Khaytham dia mengatakan al-irad amma siwallah yang dimaksud dengan istiqomah adalah berpaling, setiap perkara yang tidak dicintai diridhoi oleh Allah Ta'ala. Qala sul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala al istiqamah ala mahabbatillah wa ubudiyatihi <clears throat> wa adamul iltifati anhu yamina wa yusra. Yani yumna atau yusra apa? yumna atau yusra. Yang dimaksud dengan istiqomah adalah istiqomah dalam mencintai Allah dan beribadah kepadanya dan tidak berpaling darinya ke kanan dan ke kiri. Maka ini adalah makna istiqomah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al istiqomah min minal kalimati al-jami'ah di mana istiqomah adalah yang merupakan hakikat yang kalimat yang mencakup kepada makna al al-birri wal khairi wal ibadati wat ta'ati wal imani wat tauhidi maka hakikat istiqomah adalah kalimat yang mencakup kepada hakikat bentuk-bentuk kebaikan dan bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala hakikat keimanan dan tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hakikat istiqomah. Maka istiqomah ini apabila kita melihat kepada dalil-dalil maka mencakup poin-poin yang tadi dikatakan. Dan kita akan meringkasnya dari apa yang tadi jelaskan. Yang pertama adalah hakikat istiqomah adalah bimana al-imanu sodik billah. Yaitu keimanan yang benar kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Yang dimaksud di sini adalah al-istiqomatu fil iman. Istiqomah dalam iman. Yang kedua adalah bimana al-ittiba'ul kamil, wal iktida'u utam bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana arti dari istiqomah adalah ketaatan yang sempurna mencontoh yang sempurna kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakna dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Ash-Shura ayat 15 yang tadi adalah dalam surat Fusilat ayat 30 atau surat Al-Ahqaf ayat 13. Di mana Allah Taala berfirman dalam ayat ini, "Wastaqim kama umirta wa la tatabi ahwa'ahum." Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin ila akhiril ayat. Di mana yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah tetapnya kepada perintah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak mengikuti hawa nafsu. Mengikuti sunnah. Yani al-istiqomah tu ala sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqomah. Dan ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafi ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian makna istiqomah juga makna yang ketiga adalah bimana al-wasatiyah, al-i'tidal, al-adl, al-adalah. Adalah bersikap pertengahan. Tidak bersikap al-ifrat dan tidak bersikap tafrid. Di mana seorang bersikap wasatiyah pertengahan tidak melebihi batas dan tidak bersikap kurang. dan ini semakna dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Hud ayat 112. Stakim kama umir tuwa mantaba ma'aka wala tatgau. Maka tetaplah sebagaimana diperintahkan dalam kebenaran sebagaimana kamu diperintahkan. bersama-sama orang yang bertaubat bersamamu dan janganlah engkau melampaui batas. Jadi di sini termasuk istiqomah adalah bersikap wasatiyah dan tegak di atas sunnah seperti yang tadi. Sebab orang-orang khawarij adalah bersikap gulu. Orang-orang burjiah bersikap <clears throat> at-tafrid, jab, kurang. Maka ahli sunnah adalah ahlul istiqomah. Ini adalah hakikat istiqomah. Kemudian di antara makna istiqomah adalah ada ulu wajibat. Di mana makna istiqomah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan perdu-perdu. Dan ini pun bisa pengambilan ayatnya yang tadi, di mana para ulama menjelaskan makna inalladzina qalu rabbunallah sumastakomu, Di mana makna ayat sumastakomu ay alal awamir. Sebab di sini setelah kita istiqomah kepada tauhid sumastakomu, maka di sini merupakan konsekuensi dari bertauhid dan seseorang mengakui Allah sebagai Robnya maka ia mentaatinya <coughs> dan menunaikan perintah-perintahnya. Maka ini di antara makna istiqomah. Kemudian di antara makna istiqomah adalah al-intiha anil muharramat wal makruhat. Di mana makna dari istiqomah adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah dan berusaha juga untuk menjauhi perkara-perkara yang dimakruhkan yang sifatnya makruh yang sikap yang sifatnya dibenci. Kemudian istiqomah juga adalah bermakna ad-dawamu 'alal khair atau 'ala a'malil khair ini al-mudawamatu 'alal a'malil khair. Terus menerus dalam amal kebaikan. Di mana telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu. Dan ini dijelaskan oleh para ulama hadis ini di dalam bab tentang apa? Tentang istiqomah. Al-ijtihadu ala ta'atillah, bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Ini juga makna dari hadis hadidu wa qaribu. Maka ini adalah makna istiqomah. Dan hakikah istiqomah. Maka istiqomah adalah bimana at tawahid Bimana imanus sadiq, bimana itiba'u sunnah bimana tarkil muharramat, adail wajibat. Istiqomah artinya di mana orang senantiasa menjauhi perkara yang haram, <coughs> senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah hakikat istiqomah. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun madatul istiqomah Adapun yang berkaitan dengan madah istiqomah. Artinya dengan apakah kita beristiqomah? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sebagaimana ibadah. Tergabung dalam tiga konsekuensi, dalam tiga hakikat sebagaimana iman. Yaitu apa? Istiqomatul qalbi, istiqomatul lisani, istiqomatul jawarihi. Di mana istiqomah ini adalah mencakup kepada hakikat dari ibadah dan hakikat dari iman. Di mana kita mengetahui hakikat dari <coughs> ibadah tergambar hakikatnya dalam tiga ibadatul qalbi wa ibadatul lisani wa ibadatul jawari demikian juga iman adalah mina, yakni tasdikun bil qalbi <coughs> wal ikrarun bil lisani wal amalu bil jawari maka demikian juga istiqomah maka mencakup hakikatnya adalah kepada tiga hal. Istiqomatul qalbi, istiqomatul lisani, istiqomatul jawarih. Walidhalika sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis fi hadis Anas bin Malik annahu qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu Tidak akan teguh tetap keimanan seorang hamba sehingga teguh hatinya. Dan tidak akan teguh hati seseorang dan tidak akan istiqomah hati seseorang sehingga istiqomah lisannya. <coughs> Maka ini yang berkaitan dengan madatul istiqomah. Hakikat istiqomah, ruang lingkup istiqomah. Mari kita untuk lihat daripada hakikat istiqomah dan madatul istiqomah. Di mana kita mengetahui tadi al istiqomah istiqomatul qalbi bahia tashtamilu ala al imanu sadiq wa tauhid wa ikhlasul amal wal khawfu wal raja'u wal inabatu lillah. Di mana yang mencakup kepada hakikat istiqomah hati adalah benarnya keimanan, tauhid, ikhlas di dalam amal, rasa takut kepada Allah, pengharapan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, <clears throat> rugbah khusyah kepada Allah. di mana seseorang melaksanakan firman Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dan mengamalkan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih di mana dia beramal di muka bumi ini dengan dasar ikhlas dan keimanan kepada Allah. Orang-orang yang hatinya suci bersih semana dengan firman Allah taala, "Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Di mana orang-orang yang beriman yang teguh adalah orang-orang yang tidak mengharapkan kesombongan di muka bumi ini dan kerusakan. <coughs> Tetapi mereka beramal lillahi ta'ala. Tidak seperti orang-orang munafik. Kemudian juga termasuk istiqomah dalam hati adalah tasfiyatul qalbi an sifatul radilah dari sifat-sifat yang buruk kal hasadi wassum'ati wal kibriyai wal hikdi Di mana termasuk istiqomah dalam hati adalah mensucikan hati dari sifat-sifat yang buruk. Seperti bersifat hasad, bersifat iri, bersikap dengki. Buruk hati. Ria. Kesombongan. Bahkan termasuk amal hati yang buruk adalah bersikap malu di dalam menegakkan kebenaran. Maka ini adalah istiqomatul qalbi. Ini adalah istiqomah dalam hati. Itu makna secara ringkas. Keteguhan. al yaqin Adalah termasuk istiqomatul qalbi. Kemudian termasuk adalah istiqomatul lisan. Ay bimana as fil qaul. Al-qaulu sadid. Benar dalam ucapan. Berkata benar. Berkata jujur. Berani dalam mengatakan kebenaran. Abdul jihad al-qaul haq indal imamil jair. Di mana mereka la takhafu lawmatalain di mana mereka tidak takut akan cacian dengan mengatakan kebenaran. Maka dia istiqomah, lisan, asidku fil kaul, jujur dalam perkataan. Muwafaqatul amal ma'al kaul, sesuainya amal dengan kaul, Sesuainya kaul dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sidku, Kemudian adalah al-istinab minal kadib al-istinabu <clears throat> minal gibah wan namimah wal qawlu zur dan termasuk istiqomah lisan kita adalah kita menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan menjauhi sikap dusta berkata dusta menjauhi gibah menjauhi namimah Asubu, mencaci. Berkata sukhriyah, kesombongan dalam kata-kata. Kemudian menjauhi menuduh. Bersaksi palsu, al-khilfu bi Bersumpah selain nama Allah. Qaulul kufri, menjauhi ucapan kufur, qaulu syirki, menjauhi qaul yang syirik. Qaulu bid'ah, qaul yang bid'ah yakni istiqomah tulisan ala amrillah yaitu istiqomahnya lisan dalam perintah Allah sehingga dinyatakan dalam hadis barang siapa yang mampu menjaga di antara dua jenggotnya lidah dan lisannya lidah dan bibirnya dan menjaga di antara dua pahanya maka akan dijamin masuk surga maka ini adalah istiqomah di dalam hati maaf dalam lisan. Kemudian adalah istiqomah tu fil jawari. <coughs> Istiqomah dalam anggota badan. Di mana kita mengetahui dalam setiap sendi bagi kita ada miftah lil jannah. Ada pembuka untuk ke surga. Dan dari setiap sendi-sendi yang kita miliki ada pembuka untuk ke neraka maka mesti anggota badan kita istiqomah dalam perintah Allah. Istiqomah fil ain. Istiqomah fil udunain. Al istiqomah fil yadain. Al istiqomah fil rijlain. Istiqomah dalam dua mata kita, istiqomah dalam dua telinga kita, istiqomah dalam dua tangan kita, istiqomah dalam dua kaki kita dan istiqomah dalam seluruh anggota badan kita. Bi an ilali ajli al-husul ila mahabbatillah. Di mana kita tidak bergerak anggota badan kita kecuali untuk mendapatkan kecintaan dan keriduan Allah Ta'ala. Maka ini adalah istiqomah di dalam anggota badan kita. istiqomah dalam anggota tubuh kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu makna dan hakikat istiqomah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan Al istiqamatu tata'allaqu bil aqwal wal afwal wal ahwal wan niyah. Di mana istiqomah ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan niat. Dan beliau menjelaskan tentang hakikat istiqomah. <coughs> adalah berkumpul dalam enam hakikat. Di mana beliau mencakup hakikat istiqomah dikumpulkan dalam enam hakikat. Hakikat yang pertama, hakikat istiqomah adalah yakni al-istihadu fil amal thumma al-iktisadu fil amal. Di mana dikatakan istiqomah adalah al-istihadu fil amal. Ay bimana al-musara'atu wal mubadaratu wabadu badu jahdi fil amal. Bersungguh-sungguh bersegera di dalam amal. Thumma al-iqtisadu fil amal kemudian iktisad di dalam amal. Yang dimaksud dengan iktisad fil amal ay muwafaqatul amali ma sunnah. Yaitu keselarasan amal dengan sunnah. Maka dengan dua perkara ini telah keluar orang dari hakikat istiqomah. Alladzina golau humul khawariju Walladzina faratu humul al-murji'ah. Ahlu jab. Di mana telah keluar dari sikap istiqomah. Dua kelompok yang menyimpang. Yaitu yang pertama adalah orang-orang khawarij. Yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka merasa sombong di depan ahli istiqomah yaitu para sahabat sehingga dinyatakan di dalam hadis-hadis tentang bagaimana ibadah mereka, jidatnya sampai borokan, tangannya sampai kepalan, <coughs> kakinya sampai bengkak, lidahnya basah, matanya sampai sakit. Tetapi dinyatakan la sorfa wal adla. Libu'dihim anisunnah. Tetapi dikatakan tidak dihitung kebaikan. Disebabkan mereka jauhnya dari sunnah. Di mana mereka tidak iktisad, Artinya tidak sesuai dengan sunnah, maka mereka melampaui batas. Adapun orang-orang murjiah adalah orang-orang yang kurang. Dan telah dinyatakan oleh para ulama bahwa syaitan laknatullah akan menggelincirkan orang-orang dari istiqomah. Ima dengan berlebih-lebihan dengan melampaui batas ataupun dengan kurang. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Al istiqamatu al istihad fil iktisad la adiyan rasmal ilmi wala mutajawizan haddal ikhlasi wala mukhalifan nahdi sunnati. <coughs> Maka di sini menunjukkan bahwa hakikat iman, hakikat istiqomah mencakup tadi pada poin yaitu bahdul juhdi di mana al-istihad fil amal wal iktisadu fil amal wal ikhlasu fil amal kemudian termasuk apa al amalu alal ilmi itu beramal di atas ilmu di mana seseorang dikatakan istiqomah tatkala ia beramal di atas ilmu ketika ia sedih dua koribu, di mana dia bersungguh-sungguh penuh kehusuan di dalam beramalnya al-mubadar wal musara'ah tetapi juga bersikap iktisod, selaras dengan sunnah tidak menyelisihi sunnah maka dikatakan oleh para ulama maka darajat istiqomah ini katanya dikatakan tatadammanu sittatu umurin. Amalan wa istihadan fihi wa huwa badlu juhdi. Amal dan bersungguh-sungguh di dalamnya yaitu mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Wa iktisadan wa huwa suluku torfail ifrat Wahuwa juru ala nafsi wa tafriti bil idaah dan yang kedua adalah sederhana yaitu menempuh jalan pertengahan tidak melampaui batas dan tidak kurang <coughs> wa wukufan ma'a simuhul ilmu dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ilmu. Yang telah digariskan oleh ilmu. Dan ini sesuai dengan makna hakikat sunnah, hakikatnya. Wa ifradul ma'bud bil irada wa huwal ikhlas. Dan mengesahkan yang diibadahi dengan iradah yaitu hakikat ikhlas. Wa wuku'ul a'mali alal, ar, alal amri wahwa mutaba'atu sunnah. Dan cocoknya amal dengan perintah, maka itu yang dinamakan sesuai dengan sunnah. Pemuslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka istiqomah hakikatnya kembali kepada istiqomahnya hati. Di mana hati tersebut dibangun di atas ikhlas. Lisan dan lidah. Di mana di situ mengandung <clears throat> anggota badan bahwa menunaikannya dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan sunnah pertengahan maka mengandung mana hakikat-hakikat yang tadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah hakikatul istiqomah hakikat istiqomah adalah istiqomah seseorang di atas tauhid istiqomahnya seseorang di atas keimanan. Di mana hatinya senantiasa mencintai Allah, senantiasa takut kepada Allah, senantiasa mengharapkan pahala dari Allah, senantiasa kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal wajhah dalam surat Al-Kahfi. Istiqomah dalam lisan dan anggota badan. Maka ini adalah istiqomah dalam enam anggota badan. Istiqomah dalam lisan, istiqomah dalam kedua mata, istiqomah dalam kedua telinga, istiqomah dalam kedua tangan, istiqomah kedua kaki, <clears throat> istiqomah hati kita. Maka ini adalah istiqomah yang enam, mencakup istiqomah yang tadi tiga, istiqomah hati, lisan, dan anggota badan. Atas perintah Allah dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah semakna dengan apa yang saya jelaskan tentang hakikat saum kepada raja takwa. Maka ini adalah istiqomah. Dan perkara yang saya ingin jelaskan di mana istiqomah memiliki kedudukan yang sangat tinggi manakala kita memahami dalam tiga hal ini. Yaitu istiqomah di dalam tauhid, maka inilah yang telah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang lainnya dan nabi kita. Dan Ibrahim tidak condong ke kanan dan ke kiri. <coughs> Istiqomah di dalam Islam. Di mana telah dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Fala tamutuna ila wa antum muslimun. Istiqomah di atas tawahid. Kemudian adalah istiqomah di atas sunnah. Dan ini adalah memiliki kedudukan yang sangat besar. Al-qabidina alaiha kal-qabidin ala jamar. Di mana orang yang istiqomah di atas sunnah seperti orang yang sedang memegang bara api. Istiqomah di atas sunnah. Dan perkara yang sangat agung adalah istiqomah adalah bersikap al-wasatiyah. Bersikap pertengahan dalam setiap perkara. Dan ini adalah merupakan hakikat asas dari agama ini. Telah dikatakan oleh para ulama tentang hakikat istiqomah dan hakikat wasatiyah. Faqala ulama innaha asasud diyana <clears throat> wasabilus salama hiya akbaru karamati fid dunya al-mufdiyati ila karamatil abadiyah hiyal jannah. Di mana istiqomah ini adalah merupakan pokok dari agama ini dan merupakan jalan keselamatan dan dia adalah merupakan karomah yang paling besar di dunia yang akan menyebabkan kita mendapatkan karomah yang abadi nanti di surga yaitu kita akan mendapatkan surganya Allah taala kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Maka ini adalah hakikat karuk istiqomah. Di mana orang teguh, tegar di atas sunnah, tegar di atas tauhid, bersikap pertengahan dalam setiap perkara. Tidak melampaui batasan syariat. Tidak condong. Dia bersikap pertengahan di mana ahli sunnah adalah bersikap wasatia, wasatia di dalam perkara nama dan sifat Allah Ta'ala. wasatia dalam bersifat, bersikap beramar ma'ruf nahi mungkar. <clears throat> wasatia dalam perkara hakikat jihad. wasatia tentang hakikat para sahabat. wasatia tentang bagaimana bersama para ulama. Ya, contoh wasatia dalam bersikap dengan ulama yaitu antara menghormati ulama dan keyakinan tidak mengatakan bahwasanya ulama adalah maksum. Demikian juga wasatia tentang sahabat di mana kita meyakini para sahabat adalah orang-orang yang adil. <clears throat> Tetapi kita juga tidak mengatakan bahwasanya para sahabat adalah memiliki sifat uluhiyah umpamanya ataupun sifat rububiyah atau ia maksum. Kita tidak meyakininya. Hanya saja kalau ijma baru maksum, tetapi perorangannya tidak maksum. Pertengahan di dalam bersikap ya, dalam amar ma'ruf. Dalam arti <coughs> sesuai dengan sunnah di dalam menegakkan amar ma'ruf. Tidak melampaui batas. Dan dalam setiap perkara adalah wasatiyah. Oleh sebab itu dikatakan ahlu sunnah ahlul wasatiyah. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang wasatiyah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah hakikat istiqomah. Jika kita telah mengetahui hakikat istiqomah, maka ada dua perkara lagi yang wajib kita pahami. Yaitu fadluha. Keutamaan istiqomah. Apa keutamaan istiqomah? Apa fadilah istiqomah? <clears throat> istiqomah. Salah satu sebab seseorang akan mendapatkan as saadatu dunia wal akhirah. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Allah telah berfirman dalam dua ayat. <clears throat> Dan sa'adah ini mencakup ya. Dan ini pahala. As-sa'adatu fi dunya. As-sa'adatu intas inda sakratil maut. As-sa'adatu indal qabri. As-sa'adatu inda arasatil kiamah. As-sa'adatu indal mizan. As-sa'adatu inda sirat. As-sa'adatu minan nar di mana orang-orang yang istiqomah akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan ketika sakratul maut. Keselamatan ketika berada di alam kubur. Keselamatan <coughs> ketika dia berada di arasatil kiamah. <coughs> Keselamatan ketika dia di mizan, ditimbang. Keselamatan ketika ia berada di atas jembatan yang ada di neraka. Dan keselamatan dari api neraka. Qala Allah Ta'ala, "Innal الذين qalu rabbuna Allah ثم istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, lalu mereka tetap dan bersikap teguh maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Para ulama mengatakan bahwa bersedih kebiasaannya adalah sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan rasa takut adalah sesuatu yang akan datang. Maka para ulama memberikan makna dari ayat ini bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan istiqomah maka ia tidak akan merasa sedih <coughs> kepada apa yang telah ditinggalkan oleh mereka dan apa-apa yang ditinggalkan oleh mereka dan mereka tidak akan takut terhadap apa-apa yang dia akan dialaminya termasuk ketika ia sakratul maut ketika ia di alam kubur akan diberikan al-qaulu sabit diberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat dan akan diluaskan kuburannya, akan diberikan cahaya, akan diperlihatkan kepadanya surga. <coughs> Demikian juga mereka tidak akan bersedih ketika tiup sangkakala <coughs> dan tidak akan rasa takut ketika ditiup sangkakala. Dan ketika matahari mendek, apa mendekat satu mil, mereka pun tidak merasakan panasnya. Sebab kita lihat orang-orang yang istiqomah dari tujuh kelompok orang yang akan mendapatkan naungan dari terik matahari. Salah satunya adalah rojulun nasya'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa minha rajulun khalian fafadot ainah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiku yaminuhu maka ini adalah hakikat istiqomah di antara tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seorang pemuda yang tumbuh <clears throat> dalam mengabdikan diri kepada Allah dari sejak kecil dia takorub kepada Allah sebagaimana ashabul kahfi dan seorang gulam, anak kecil, yang menyebabkan orang-orang beriman <coughs> cerita dengan seorang raja. Dan seorang yang hatinya senantiasa dekat dengan masjid. Dalam arti dia senantiasa istiqomah dalam menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Dan seseorang yang takut kepada Allah mengingat Allah dalam keadaan menyendiri dan ikhlas ini hakikatnya. Lalu dia menangis dan orang yang mengimpakan dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Hakikat ikhlas. Dan hakikat ad alal khair terus menerus dalam kebaikan. Ini adalah makna istiqomah. Maka mereka akan mendapatkan naungan. Demikian juga dijelaskan dalam surat al <coughs> Maryam. Wa in minkum illa wariduha dan tidak ada di antara kalian kecuali akan melewat kepada api neraka itu, kepada jembatan itu. Sumanuna nunajil ladina wa dhalimna Adapun orang-orang yang bertakwa maka kami selamatkan dari <clears throat> jembatan tersebut sehingga ia selamat sampai kepada tujuan ke ujung jembatan dan mereka masuk surga. Sedangkan orang-orang yang bolim maka mereka terpleset dan ya mampir kecebur duluan ke api neraka. Maka <clears throat> orang-orang yang isi koma akan diselamatkan dari api neraka. Sehingga mereka menjadi kaum yang selamat. Qad qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang-orang yang berkata Rabb kami <coughs> adalah Allah <coughs> maka tidak akan ditimpakan kepada mereka rasa takut dan rasa sedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan istiqomah. Sa'adah. Kebahagiaan. Di dunia dan di akhirat. Yang mencakup tadi poin-poin. Kebahagiaan. Ketika di alam kubur. Akan dikatakan nam solihan. Tidurlah dengan nyenyak. Sehingga orang-orang yang beriman sepertinya baru saja gitu. Berbeda dengan orang kafir begitu lamanya di alam kuburnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pahala istiqomah <clears throat> di antara keutamaan istiqomah fadilah istiqomah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang istiqomah maka ia akan mendapatkan hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Di mana orang-orang yang istiqomah kepada jalan yang lurus, <coughs> orang-orang yang istiqomah pada yang lurus di dunia, maka mereka pun akan mendapatkan hidayah ke surga nanti. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ke surga. Ditunjukkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat untuk menunjukkan mereka ke surga. Ini adalah pahala istiqomah. Keutamaan istiqomah. Dan tentunya ikhwati iman rahimakumullah, orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan pengawalan dari Allah. Akan mendapatkan ma'iyatullah khasah. Karena ma'iyatullah ada dua, ma'iyatul amah, ma'iyatul khasah. Adapun ma'iyatul amah, ay ma'iyatul ilmi. Wasam'i yaitu ma'iyah Allah ilmu, pendengaran dan penglihatannya. <clears throat> di mana Allah Taala akan melihat setiap apa yang diperla, apa yang dilakukan oleh hambanya, mukmin ataupun kafir. Inallah kulli sayin alim, inallah kulli insaim basir. Tetapi yang kedua adalah ma'iyatul hasah, Ini adalah bagi orang-orang beriman yaitu an-nasru wa ta'yid yaitu berupa pertolongan Allah. Kebersamaan Allah di sini bukan kebersamaan zatnya tetapi bahwa Allah taala akan senantiasa menolong kepadanya. Bahkan akan dikatakan Allah Ta'ala akan menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga kedua tangannya, menjaga kedua kakinya, menjaga Paradnya menjaga hatinya, menjaga lisannya. <coughs> Semua telah dinyatakan barang siapa yang mendekat kepada aku satu jengkal ataupun satu hasta maka aku mendekat kepadanya satu jengkal. Dan seterusnya hadis yang tadi dikatakan tentang mukorobah. Maka ini adalah keutamaan istiqomah. Kalau Allah Ta'ala, "Wa yaqasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim." Barang siapa yang iktisam kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan ini adalah hakikat istiqomah. Buah dari istiqomah. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah Allah taala akan bersama dengannya. Allah taala akan senantiasa menolongnya. Sehingga dikatakan Allah taala menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, <clears throat> menjaga hatinya, menjaga kedua tangannya, menjaga kedua kakinya, menjaga lisannya menjaga paratnya dari apa yang diharamkan Allah Ta'ala, dia akan senantiasa istiqomah, lurus. Kemudian poin yang terakhir. Apa yang bisa membantu kita agar tetap istiqomah? Mayu'inu alal istiqomah. Apa yang bisa membantu seseorang agar tetap berada dalam istiqomah. Abdullah wa akbaruha al istigalu bil ilmi syar'i talabul haq wal Istihadu fi talabihi Yang pertama adalah menyibukkan diri <clears throat> dengan ilmu yang bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Di mana kita telah mengetahui fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Maka lihat kepada tiga faidah yang ada dalam hadis ayat ini maaf. Dalam ayat ini. Faidah yang pertama di mana ilmu didahulukan perintahnya. Faidah yang kedua menunjukkan bahwasanya tauhid mesti berdasarkan ilmu dan amal mesti berdasarkan ilmu. Di sini menunjukkan kepada faidah yang sangat agung, faidah yang ketiga yaitu la yastaqimu tauhidur rajuli wa amalur rajuli illa bila ilmi nafi wa bil ilmi syar'i. Di mana di sini menunjukkan bahwasanya tidak akan lurus <clears throat> tauhid seseorang atau dalam makna lain seseorang tidak akan bisa istiqomah dalam hakikat tauhid dan amal sehingga ia melandasinya dengan ilmu dan memiliki ilmu. <clears throat> Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa innal anbiya la yuwarisuna dinaran wala dirhaman fa inna ma yuwarisuna ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi haddin wafirin. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Hidayah, taufik adalah berkaitan dengan ilmu. Dan pencapaian orang ke surga ataupun mendapatkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga adalah dasarnya ilmu. Maka yang pertama dan utama adalah al-ilmu. Poin yang pertama dan utama adalah ilmu. Sebab seorang tidak akan bisa istiqomah dengan tanpa ilmu.